hari bertemu dengan anda semuanya siswa-siswi SMA satu Mulang yang di Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala apa yang kita usahakan di pagi hari ini. Sebelum saya mulai kajian ini tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Asyukrul mausul ucapan terima kasih kami ucapkan kami haturkan sedalam-dalamnya kepada Eh, Bapak Pembina MKI uh, SMA 1 Bapak siapa Pak? Pak Adiman Pak Adiman Semoga Allah menjaga beliau Masya Allah saya dengar tadi di dalam Beliau ini sebenarnya sudah pensiun katanya Dan sudah dua tahun di di Dan sudah berhenti sebenarnya Sudah purna sebenarnya tugasnya Tapi mungkin mungkin karena saya juga guru pak saya juga ngajar di MAK Ibnu Abbas saya ngajar ke agama saya ngajar fikih saya ngajar usul saya ngajar bahasa Arab saya ngajar tafsir saya ngajar tarikh Islam saya ngajar akidah saya pun Islam pokoknya semuanya ngajar semuanya Masya Allah di sana, tapi saya nggak ngajar matematika. Tapi sebenarnya saya juga pengen kursus matematika. Dan yang terakhir saya juga ngajar olahraga Terus terang saja, saya juga pelatih olahraganya untuk pesantren Abbas. Kami yang mengadakan yang bawa basket juga kalau saya juga pelatih basket terus terang saja saya juga pelatih renang ini yang terakhir nah, Nanti kalau SMA satu semua pengen berenang Saya tunggu di kolam Tirto Widoro Unit 4 Subrasta Miliknya TNI Angkatan Darat Saya di sana Saya ngelatih di sana Dan saya ngelatih TNI juga Nah, Allah Jangan macam-macam dengan saya Saya bisa kerahkan batalion ke sini nanti ya. Dan saya juga ngisi kajian rutin di Batalion Al-Malaman rutin dan khutbah Jumat juga rutin. Uh, makanya saya bisa mengira-ngira Pak ah, Haji ini mungkin uh, tertinggal hatinya di SMA 1 mungkin maksudnya ada cinta di sana karena nggak mungkin kan? Eh, saya bisa merasakan bagaimana kita kedekatan seorang guru dengan murid. Kalau antum nanti ngajar dan punya murid, apalagi muridnya nurut-nurut, komitmen melaksanakan perintah ustadznya, melakukan apa yang dinasihatkan, bahkan itu digaya ustadznya. Bahkan ketika kita tanya, apa cita-cita kamu? Saya ingin nanti kalau besar kayak bisa rumah anak Seperti ini, subhanallah, guru itu bisa Bukan hanya antum yang bisa GR, kita juga bisa GR. Kita bangga, kita senang punya murid-murid seperti ini yang mungkin doakan gurunya. Sehingga untuk bisa dengan murid itu mungkin Pak Pak Antim ini mungkin yang yang ngefans banyak sekali mungkin sehingga mungkin nggak mau eh, melepaskan murid-muridnya. Jadi ini luar biasa perjuangan yang patut kita aku jempol dan patut kita respect dan kita berikan penghormatan yang sangat tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan mencatat segala amal kebaikan beliau di catatan amal yang saleh yang bermanfaat bagi beliau dan kita semuanya tentunya di hari di mana tidak ada lagi yang bermanfaat harta anak dan harta Itu judulnya. Judul kita pada pagi hari ini judul yang sangat luas kaji yang ini judul yang sebenarnya berat dan judul yang amat sangat kita butuhkan judul yang amat sangat luas sekali pembahasannya Al-Mukaffirat min al-Dunub Al Mukaffirat min al al mukaffirat al perkara Amalan-amalan yang bisa menghapus Dosa ini kalau kita kaji, kita rinci, kita jelaskan secara terperinci, nanti sore baru selesai. Saya hitung-hitung kurang lebih ada 59 amal yang bisa menghapus kurang lebih 50 sekian amal salah yang bisa menghapus dosa. bismillah <clears throat> perlu kita pahami bahwasanya manusia tanpa kecuali adalah sumber dosa. Manusia tidak luput dari salah dan dosa. Dan ini sudah dimaktub dalam Al-Quran. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. كل بني آدم خطاع ده من حديث صحيح كل بني آدم خطاع وخير الخطائين التوابون setiap anak Adam tanpa terkecuali adalah orang yang berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa orang yang cepat bertobat kepada Allah dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan hadis yang sahih tentunya Rasulullah SAW juga menegaskan, "Walladhi nafsi biyadi, لو أن تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر الله لهم Demi jiwanya Muhammad yang ada di tangannya Demi jiwaku yang ada di tangannya Allah Seandainya kalian itu umat yang tidak pernah berdosa. pasti Allah akan ganti kalian. Allah akan binasakan kalian dan Allah akan ganti kalian dengan umat dan sebuah kaum yang mana mereka berdosa dan mereka beristighfar mohon ampunan kepada Allah dan Allah pun juga mengampuni mereka. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tanpa terkesorti, siapa yang hidup Siapa yang pernah mengembuskan nafas di dunia ini? Siapa yang pernah hidup? Dia orang yang berdosa. Kecuali orang-orang yang kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang tidak berdosa seperti anak bayi, orang yang belum balik, yang belum dibebani oleh syariat. Tapi secara umum kita ini yang mukallaf, yang sudah balik adalah orang-orang yang berdosa. Tidak cukup itu ikhwani Bahkan Sudah menjadi kesyukuran yang amat sangat besar sebenarnya Pak kita renungi Kita ini pendosa Dan Alhamdulillahnya Dosa itu tidak ada baunya Jelas Dosa itu tidak berbau Adik-adikku yang akhwat saya minta tolong perhatiannya perlu kita syukuri manusia ini berdosa dan dosa tidak ada banyak tidak ada baunya ya subhanallah sampai seorang mujahidah Arab mengatakan ahsanallah laqad ahsanallahu bina innal khataya la tafum sungguh Allah subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita dengan menjadikan dosa itu tidak ada baunya. Bayangin kalau dosa itu berbau, saya nggak akan duduk di depan ini. Bayangin bahwa saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah, seandainya dosa itu ada baunya, tidak mungkin mengalami Balani cinta di SMA satu Kemolong. Tidak mungkin saya syuting di TV, TV apa itu di TV melihat orang bule nggak sampai ke jalan apa Kok saya duduk mungkin yang hadir bukan manusia Tapi belatung Semut Dan malam yang hingga Tapi Alhamdulillah Allah tutupi itu semuanya kan dosa itu tidak berbau الحمد لله الذي قد أحسن الله بنا dan kita jadikan kesyukuran yang amat sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri ya ikhwan. Allah membuka pintu-pintu taubat. Allah memberikan amalan-amalan untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, dalam ayat banyak sekali Allah memberikan motivasi Ada adik memperhatikan. -adik Adik-adik perhatikan. Allah memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور Qul ya ibadiyah dari nasafu Katakan Allah Muhammad kepada hamba-hambaku Yang telah melampaui batas pada dirinya sendiri Yang telah berbuat dosa pada dirinya sendiri Yang telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri Katakan kepada mereka La taqnatu min rahmatillah Jangan sekali-kali yang berputus asa dari rahmat Allah Dari ampunan ya Allah Subhanahu wa ta'ala Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian Allah tutup ayat ini, innahu huwal ghafurur rahim dengan penegasan. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih pada hamba. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al quran ciri-ciri ibadur rahman. Perhatikan, ciri-cirinya ibadur rahman ciri-cirinya orang-orang yang dikatakan hambanya Allah yang sejati dalam surat Al-Furqan, lembaran yang terakhir ikhwan. Dua lembar terakhir surat Al-Furqan. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا salam selanjutnya ya ikhwani walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa ومن يفعل ذلك يرفع عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما جمعنا بها قال عند ابي كتبها بني الله من سجاتي بكى سوره الفرقان ربنا من الرحمن وعباد الرحمن في مويل سيدي panjang ini Suratnya ini panjang, panjang. Gak cuma satu atau dua saja sifat-sifat hamba-hambanya Allah yang sejati. Di antaranya yang anda sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, Walladina la yad'una Allah. Termasuk dari sifat orang yang beriman, hamba-hambanya Allah yang sejati, mereka yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah dan tidak pernah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar kecuali dengan cara yang benar karena nggak semuanya orang muslim itu nggak boleh dibunuh ada orang-orang muslim yang boleh dibunuh tahu ini kalian seperti siapa yang muslim boleh dibunuh Wah ini harus tahu ini ya? Orang yang membunuh Dan tidak dimaafkan oleh keluarga Terbunuh tidak dimaafkan kisah bunuh dibunuh oleh waliul amr tentunya yang menegakkan adalah waliul amr pimpinan suatu negara soal kita kan belum sampai ke situ yang lainnya yang boleh dibunuh pemberontak pemberontak pemerintahan kaum muslimin yang sah boleh diperangi Yang lainnya Seorang yang sudah menikah dan dia berbuat Zina Dirajam sampai mati Atau berzina beda hukumannya dengan kalau Umar Al-Fatani berzina Antum berzina hukumannya dalam Islam dicambuk 100 kali penjara satu tahun Kalau anak dilemparkan batu sampai mati Kalau berzina, namun kebidaannya Jadi gak semua muslim ini Gak boleh dibawa oleh kata semua. Dan ini juga saya pernah ditanya oleh anggota TNI atau Letkol. Ustaz, saya sudah banyak membunuh orang ini Ustaz. Gitu pertanyaannya. Dosa saya terlalu besar Ustaz. Tidak apa. Mereka orang-orang yang memberontak dan bahkan membunuh kaum muslimin satu tiga satu kampung itu dibantai kampung Jawa itu dihabisi pemberontak tidak tak ada patuh membuat onar boleh dibunuh boleh dibunuh di fil di fasada. Menyebar di muka bumi dengan menyebarkan kerusakan dan kita. Boleh dimakan. Itu bukan dosa mana itu amal Nah, baik. Di antara yang orang yang tidak membunuh kecuali dengan cara yang benar, walau yaznun tidak berbuat zina, ini termasuk cirinya hamba-hamba Allah. Kalau perhatikan adik-adik kelas 10, Wa man yaf'al dzalika yarfa athama. Barang siapa yang melakukan ini semua, yang saya sebutkan tadi yang disebutkan ayat di atas melakukan perbuatan zina, membunuh orang, berbuat syirik, yang azab akan menemui atau dicatat dengan catatan dosa. Yudha'af lahul adab akan dilipat gandakan azab yang di dan dia kekal di dalamnya. Illa man kecuali orang-orang yang bertobat di sini. Illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Kecuali orang-orang yang bertobat diiringi dengan keimanan, terus diiringi lagi dengan amal saleh. Gak cuma bertobat tapi tidak beramal. Faulaika yubaddirullahu sayyiatihim hasanah. Mereka telah orang-orang yang akan diganti keburukannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ekori ada amalan-amalan yang bisa menghapus dosa dan ini banyak sekali. Secara mujmal, secara global saya akan bacakan kepada antum satu persatu. Dan kalau nanti masih ada waktu bisa kita bahas semuanya, alhamdulillah. Kalau ada, paling tidak poin-poin penting sudah tercatat. Amalan-amalan penghapus dosa yang pertama tulis orang yang masuk Islam. Islam sendiri itu menghapus dosa. Dulunya kafir, masuk Islam dihapus segala dosanya tatkala dia jadi orang kafir dan diganti keburukannya menjadi kebaikan dengan masuk Islam. Subhanallah. Yang kedua, orang yang beragama Islam dan dia melaksanakan konsekuensi Islam dengan baik. Tadi masuk Islam ditambah lagi dia melaksanakan komitmen dengan yang menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya dengan baik. Itu juga menghapus dosa. Yang ketiga, bertauhid kepada Allah. Yang pertama tadi masuk Islam. Yang kedua, komitmen dengan ajaran Islam. Yang ketiga tauhid. Itu menghapus dosa. Memurnikan segala macam ibadah hanya untuk siapa? Hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berwudu yang keempat. Itu juga menghapus dosa. berwudu. Yang kelima, berwudu kemudian diikuti dengan salat. Wudu, kemudian wudu saja itu sudah kafarah. Yang kelima, berwudu, habis wudu langsung salat dua rakaat. Itu adalah kafarah juga. Penghapus dosa. Selanjutnya ya ikhwan, seorang muadzin seorang muadzin, orang yang biasa azan, mengumandangkan azan itu seluruh makhluk, nggak binatang dan tumbuhan, sampai benda-benda mati yang mendengar lantunan suara azannya akan memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala membela mati-matian di hadapan Allah agar supaya orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Siapa yang azan di sini angkat tangan. Yang di rumah jadi muazzin angkat tangan. Yang jadi muazzin di rumah angkat tangan. Anda patriot sejati. Prajurit yang dicintai rakyat katanya. Tunjukkan keberanianmu. Ini patriot sejati itu kayak Katanya pemberani. Tidak ada yang jadi muazzin. Allah Ustaz. Wa alaihi tukulah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ana mau angkat tangan sendiri malu. Ana muadzin waktu komplek saya dan saya imamnya. Muadzin plus imam, masya Allah. saya itu kebanyakan anak-anak kecil kadang les saya yang jadi martin bapak-bapaknya nggak pada ke masjid tapi yang ke masjid anak-anaknya namanya anak-anak itu suruh adan tepat waktu gitu ya kadang-kadang susah kadang-kadang hadir kadang-kadang sehingga kita terus belajar terus Masya Allah ya Khan Di Habis kajian ini Sampai rumah Amin kecuali kalau itu sudah ada muadzin tepat tetapi ya jangan diadani kecuali minta izin yang belum ada muadzinnya atau yang sudah ada muadzinnya untuk lapor ke Pak ini berita dari saya. Laksanakan. Siap dia. Siap laksanakan. Loh. Berdiri kan? Oh, berdiri. Yang enggak siap berdiri. Berdiri, berdiri. Loh, pemberani, pemberani. Berdiri. Berani. Eh, berani. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Ega. Tegar. Oh, namanya aja tegar kelenteng ini. Jangan takut. Takut kok sama Umar Al-Fanani. Takutnya sama siapa Ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala Dan nanti termasuk mukafirat dulu Penghapus dosa itu tegar Perhatikan Termasuk penghapus dosa Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Sampai rumah temui takmir masjid. Dengan sopan katakan Pak, saya daftar untuk jadi muadzin masjid ini. Ini perintah saya. Kalau ada perintah yang tadi wujud, wajib dikerjakan. Tak tuntut dari tuan kalau tidak dikerjakan. Hmm? Saya kok perintah begitu. Karena biasa saya hidup di Batam Karena saya rapat dengan 48 kalau saya perintah harus siap karena mereka mau dengar perintah saya. Langkahkan kaki ke masjid. Insya Allah Pak Ustaz. Enggak ya, insya Allah. Siap Pak Ustaz. Siap laksanakan Pak Ustaz. Saya tidak mau insya Allah. Insya Allahnya orang kampung itu beda dengan insya Allahnya kita. Siap. Ya, suruh jalan sampai 30 satu meter, satu tiga puluh kilometer aja mau kalian. Kok diperintah sama Allah sholat dan mau. Sia, sia. Saya berjamaah lima waktu, siap. Anda pengajian, sia, Begitu. Jadi muadzin, Sia. Tidak ada kata kemudian Saya kok merintah santri saya juga begitu. Di Disuruh depan, siap langsung militer harus kita dalam ya. Buatin kopi ustadznya, siapa ustadz nggak perlu kok kayak gini nih, nggak perlu. Tapi amal saleh, jadi khawatir siap. Sholat lima waktu berjamaah, jangan ada yang lama, siap. Gitu loh. Ini bukan firasat dulu. tidak ada yang nanti. من قال من قال حين يسمع منادٍ أشهد أن لا إله إلا الله mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Hmm? Ketika mendengar muadzin asyhadu an la ilaha illallah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Sama. Itu mengampuni dosa ya. Ketika anda mendengar muadzin masya Allah asyhadu an la ilaha illallah. Anda mengucapkan Asyhadu an Diampuni dosa. Selanjutnya, as-salatu kafarah. Salat itu sendiri menghapus as-salatu ila salati kafaratun lima bunda Salat antara satu dengan yang lainnya perhatikan adik Mas sudah perhatikan. Salat satu dengan yang lainnya itu bisa menghapus dosa. الصلوات الخمس كفارة الخطايا صارت لما وقت مهوسوسة صلاة الصلاة الجماعة مهوسوسة Salat tasbih di sini ada perselisihan, ada yang melemahkan riwayatnya, ada yang mensahihkan. Ada yang mensahihkan riwayat tentang salat tasbih mereka berkesimpulan itu menghapus dosa juga. Tapi ada sebagian para ulama tidak berpendapat tidak ada sholat tasbih karena riwayatnya dianggap apa? lemah. Dan juga sholat Jumat ya jamaah, sholat wal Jumat ila Jum'ati kafaratun lima bainahunna. Kafaratun lima bainah. Jumat antara satu dengan yang lainnya itu juga tempat dihapuskannya dosa hari Jumat. Tentunya caranya sesuai dengan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kita jelaskan lagi Insya Allah. Mandi di hari Jumat, kemudian pakai wangi-wangian, mendengarkan khutbah, diam, dan masuk masjid sebelum khatib naik mimbar. Kita isi waktu-waktu menunggu khatib naik mimbar dengan sholat sunat tidak melangkahi orang-orang yang sudah duduk rapi di soft di, di masjid kita duduk di tempat yang, yang masih kosong. Bagusnya lagi bersegera ke masjid. Diawali dengan mandi, pakai harum-haruman, pakai baju yang bagus, baju yang khusus. Habis itu masuk masjid dengan adabnya telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sholat dua rakaat selesai, sholat lagi sampai khatib apa? Naik bimbang Ini juga menghapus dosa saudara dan saudara. Sujud kepada Allah adalah menghapus dosa. membaca amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Wa Yang ketiga Iman Amin E Pakai E Tapi ini jarang dipakai Tapi yang banyak dipakai Pendeknya Hamzah Amin Amin Buah harokat A Tapi yang baca Amin jam, dua harokat, antum tambah empat harokat, lima harokat itu mengubah arti saudaraku. Mengubah arti saudariku. Makanya cuma dua, nah tiga. Amin sama amin dua harokat aja. Amin. Apa sih artinya amin? Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah permintaan, kabulkanlah permohonan karena Al-Fatihah itu adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini doa semuanya. Nah, kemudian itu dengan amin. Orang yang membaca amin dan aminnya sama dengan malaikat akan diampuni dosa, Masya Allah. Dan orang yang membaca amin, orang tidak bisa baca amin kecuali harus sholat berjamaah berjamaah salat berjamaah dengan hadis ini. Idza qala al-imam wal qanin amin man waqafa wa ta'min al-malaikah. Jadi imam ketika walau qanin akan baca amin, imam juga amin. Ini yang diinginkan oleh ini yang paling utama dari bacaan amin adalah dibaca dalam sholat berjamaah. Kecuali anak-anak putri, ini maksudnya laki-laki. Dan juga hamil perlu dibaca ya ikhwan, tatkala kita sholat sendirian. Perlu dibaca ketika kita sholat sendirian. Dan insya Allah juga mengampuni dosa. Tatkala dilakukan pada tempatnya, maksudnya sholat-sholat sunnah di rumah, sholat tahajud. Nah, Selanjutnya penghapus dosa ya ikhwani, adzikru ba'da salat Zikir setelah salat. Zikir setelah salat. Zikir setelah salat apa sih? Ini sebenarnya program programnya apa ini? Kajian forum apa ini? MKI. MKI apa? Kepanjangan dari Majelis Kerohanian Islam. Coba ketuanya siapa ketua MKI siapa? Angkat tangan. Di belakang. Ah. Ah. Coba MKI buat program bagi pikir setelah sholat yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Saya tadi pagi ngisi di kajian di Islamic Center di Seragen sana, Isfara Mustafa nama Islamic Centernya. Saya bagikan zikir pagi dan petang plus zikir setelah sholat fardu. Saya beli satu biji ini 4000 dengan jumlah yang besar namanya 160 150 eksemplar saja. itu kurang lebih 600 ribu mungkin ini mahal mungkin anda mencari atau ketik ulang bagikan zikir habis sholat sederhana sekali tolong daripada stiker-stiker yang kayak seperti itu apa ini yang di bagian apa tadi Ya, stiker. Daripada stiker-stiker yang kurang bermanfaat. Dikir kami dan peta. Dikir kami sholat bagikan. Mukaffiratid dulu penghapus dosa. Orang yang termasuk dari mukaffiratid dulu, termasuk dari menghapus dosa saudaraku. Orang yang terjaga di malam hari kemudian berzikir dan beristighfar kepada Allah. Terjaga bangun di tengah malam kemudian apa zikir astagfirullah astagfirullah astagfirullah subhanallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar zikir seperti ini zikir apa saja dan istighfar ketika kita terjaga dari malam kita terjaga dari tidur malam kita itu akan menghapus dosa kita. Belum sholat loh itu ya. Bangun, astagfirullah, astagfirullah. Terus tidak sholat. Mukafiratul dulu menghapus dosa. Apalagi kalau antum bangun terus wudhu terus sholat. Allahu Allah Allahu Akbar. Selanjutnya ya ikhwan menghapus dosa Adikru sabahan wal masa. Dikir pagi dan petang. Disebutkan dalam surat Al-A'raf, karena baru saja kita bahas tadi di majelis sana. Surat Al-A'raf ayat 205 bisa Anda buka Al-Qur'an. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Berzikirlah engkau kepada Allah pada diri kalian dengan penuh khusyukan dan rasa takut dunal jahri tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan di waktu petang paginya itu sebelum setelah sholat subuh setelah sholat subuh berjamaah sampai sebelum terbit mata hari itu paginya itu paginya petangnya setelah sholat asar sebelum tenggelam matahari. Ya akhi, ya ukhti, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah. Allah menutup dalam surat Al-A'raf ayat 205. Kalau gak salah. Betul, Mas? 205. 205 menutup dengan kata-kata wala takum minal ghafirin. Jangan kalian sampai jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang lalai. Jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang dilalaikan. Para ulama tafsir seperti Ibnu seperti Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir dan lainnya termasuk orang-orang yang lalai, termasuk orang-orang yang lalai ada orang-orang yang tidak berpikir di pagi dan di waktu petang. Ini pendapatnya para ulama. Berapa banyak kelalaian yang sudah meninggal ini? Allah Termasuk penghapus dosa saudara dan saudariku menjadi sedikri. Duduk bermajlis seperti ini. Hadir di kajian seperti ini, majlis tikus Majlis yang dimana di dalamnya diagungkan Allah. Dipelajari agamanya Allah. Diagungkan Rasulullah. Dipelajari sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Penghapus dosa. Subhanallah ada hadis yang amat sangat menyentuh sekali. Hadis yang panjang disebutkan dalam riang Shalihin yang diriwayatkan Imam Muslim. Aku buka Riyadhus Shalihin fadlul ilmi atau majlisul ilmi, fadlul ilmi atau fadlul keutamaan menuntut ilmu. Aku bisa buka riang Shalihin, di sana ada hadis bahwasanya ada malaikat yang ditugaskan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis-majlis ilmu namanya malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah bukan malaikat mobil ya. Malaikat sayyarah dinamakan sayyarah karena jalan-jalan kerjaannya mencari majlis ilmu. Dan mereka selesai majlis melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa tarakta Ditanya oleh Allah, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Bagaimana kondisi hambaku tatkala kau tinggalkan mereka? Ya Allah, Inna haula yakhafunak. Mereka takut padamu, takut pada nerakamu, mengharapkan surgamu. Hai apakah mereka sudah melihat surgamu? Apakah mereka pernah lihat surgamu kok sampai mereka mengharap dengan amat sangat? Tidak ya Allah. Bagaimana kok mereka melihatnya? Wakil bagi jaya yarawnaha? Bagaimana kondisi saudara kalau seandainya melihat saudara oh, pasti semakin tamak untuk mengharap. Kemudian ditanya lagi, gimana kok mereka takut dari nerakaku? Apakah mereka melihat nerakaku? Tidak ya Allah, tidak pernah ya Allah. Bagaimana kok mereka bisa melihatnya? Semakin mereka akan lari dan takut. Apa, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Inni wa lahum jami'an Menghuni mereka semuanya yang bermajlis. Malaikat mengatakan, Ya Allah, fa'inna fihi rajulan. Sungguhnya tadi ada yang hadir satu orang hadarari hajatin. Dia datang ke majelis ilmu, perhatikan. Dia hadir di majelis ilmu, ya Allah, ini malaikat ada yang protes. Karena semuanya diampuni oleh Allah. Ya Allah, tadi ada satu orang yang hadir di majelis ilmu, datang bukan kajian Lihat ada keperluan, ada kepentingan. Ada temannya yang bermajlis, mungkin bawa HP-nya dia, atau ngutang duitnya dia mau ditagih ditunggu dulu, apa yang lain urusan dunia. Dia hanya itu bermajlis, bukan tujuannya untuk bermajlis, tapi karena hajat dunia. Dijawabkan Allah, Humul تشكو bikin jadi sekutu. Mereka itu orang-orang yang senantiasa bermajlis, orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang-orang yang tidak akan pernah celaka orang yang hidup bersama mereka. Ini jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ikhwan, ilmu adalah sumber berkah. Majlis ilmu adalah sumber rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermohon kepada Allah di majlis yang mulia Semoga Allah meridhoi segala usaha kita dan mengampuni segala dosa kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk cinta kepada majelis ilmu. Saya ingat betul sarana prasarana dakwah semakin maju dan semakin mudah untuk didapat. Sekarang kajian-kajian masalah mudah untuk didownload di internet, di TV, segala macam Tidaknya dengan kemudahan yang Allah berikan seperti itu tidak semakin mengendorkan semangat kita dalam untuk ilmu. Beda akhi rasanya. Rasanya tidak beda Aku bisa ada di majlis dengan aku melihat ini atau dengan sekedar mendengarkan lagi. Beda. Jelas beda juga pahalanya. Jelas beda juga keutamaannya. Nah, At-tahlil Kufrah Bertahlil La ilaha illallah adalah Sebab diampuninya Atau menjadi Penyebab diampuninya dosa Tasbih Subhanallah Bertasbih kepada Allah Adalah kafarah Penghapus dosa Tasbih Allahu liman Hamidah juga penghapus dosa. Sami Allah. Perhatikan. Karena saya juga ngajar tahsin Al-Quran. Ini banyak yang membaca salah. Siapa yang jadi imam di sini angkat tahu? Tidak ada yang jadi imam juga. Sami Pakai ain. Tapi yang banyak diucapkan Allah liman hamidah. ya pakai ya. Karena mudah pakai ya. itu. Kok ya susah sekali apalagi orang Jawa. Ain itu susah termasuk huruf yang susah. Tasbih Sami Allah liman hamidah. Maha Allah Maha mendengar ujian-ujian hamba. Kita mengucapkan seperti ini ampunan saudara. Perbanyaklah sholat, terutama sholat-sholat sunat. Nah, sehingga kita sering akan menyebut Sami Allahu liman hamid. Wa tahmid alhamdulillah juga kafarah penghapus dosa. Selanjutnya, as-sadaqatu tukaffiru khati'ah. Bersedekah penghapus dosa. Bersedekah penghapus dosa. Bahkan bersedekah saudaraku, sedekah oleh saudariku yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang sahih, Tajawaw bis sadaqah. Berobatlah kalian. Tolong perhatikan yang di luar, jangan ngobrol sendiri. Panitia, panitia, tolong jangan ngobrol sendiri. Maaf, dengarkan. As-sadaqatu tajawaw bis sadaqah. Berobatlah kalian minta kesembuhan kepada Allah dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Ini ada hadis mendengarnya semua. Tajawaw bis sadaqah Berobatlah kalian dengan sedekah. Selain dia menghapus dosa, juga menghapus penyakit. Masya Allah. Masya Allah. Jangan sepelekan Lima 500 perak. 1000 rupiah. 5000 dan yang lainnya. Jangan saya tekan hal seperti ini. Kok ini keluar dari hati yang ikhlas insya Allah makbul akan diterima di sisi Allah dan akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya asalmu kafarah. Berpuasa adalah menghapus dosa. Berpuasa adalah menghapus dosa. Saum Ramadan secara khusus puasa seluruhnya puasa sunnah, puasa wajib secara umum semuanya menghapus dosa. Secara khusus kita akan sebutkan puasa Ramadan itu menghapus dosa. Man saum Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jelas. Puasa Arafah penghapus dosa. Ikan iya Arafah apa yang dihapus? Dosa yang mana? Satu tahun yang telah lampau dan satu tahun yang akan datang. Subhanallah. Puasa Muharram secara umum ya, puasa bulan Ramadan. Qiyam Ramadan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Allah bersusah. المكفرات تكفر الذنوب والفقر كما يكفر كما يكفر haji dan umrah bisa menghapus dosa dan kemiskinan. Perhatikan. Haji dan umrah menghapus dosa dan kemiskinan sebagaimana pandai besi menghapus kotoran-kotoran yang menempel di besi, di perak dan di emas. Ya akhi, ya akhi, bagi saudara dan saudari yang belum haji dan umrah sematkan semangat untuk bisa melihat Baitullah dari selain Anda ingin jadi orang kaya, saya berikan resep. Tidak akan miskin insya Allah. Haji dan umrah. Anda ingin haji dan umrah gratis? Mau? tidak ada yang mau kedutaan Saudi Arabia setiap tahunnya mengirim kurang lebih 200 orang Indonesia dihajikan ke Bagaimana caranya? Datanglah ke kedutaan. Temui safirnya, temui duta besar, Safir kayak bahasa Arab tapi saya mau haji. Saya sudah berikan jalan buat antum. Dan saya sudah berikan berita ini buat antum. 200 kurang lebih jamaah haji Indonesia dari seluruh Indonesia sampai sampai Merauke dipilih orang lebih 200-an orang tiap tahun dihajikan gratis oleh kedutaan dan itu programnya Saudi Arabia nggak cuma Indonesia saja seluruh dunia 200 dulunya 50 sekarang sampai 200 umroh gratis bagaimana caranya datangi kita usaha Anda pengen haji mendapatkan pahala haji dan umrah setiap hari gratis? Siap, mau Ustaz. Salatlah subuh berjamaah. tegar salat subuh berjamaah. Siap Ustaz. Dilanjutkan zikir salat ya kan? Dilanjutkan lagi zikir pagi dan petang masih ada waktu sampai terbit matahari baca Al-Quran sampai terbit matahari sholat dua rakaat. Ka'ajil hajjin wa umrah tamatun tamatun tamah sebagaimana disebutkan hadis Tirmidzi dari Rasulullah SAW dari jalan Abu Hurairah dia akan mendapatkan pahala haji dan dan umrah sempurna sempurna sempurna diulang tiga kali Berapa haji, berapa pahala haji setiap hari kita sia-siakan saudara. Sebelum Anda ingin haji yang beneran, laksanakan ini sebagai bentuk kerinduan Anda ke Masjidil Haram. Ya kan ikhwan? Sungguh-sungguh kalau Allah lihat kalian sungguh-sungguh, Allah akan kabulkan doa. Berdoalah kepada Allah Pohon sampai menangis. Ya Allah, jangan kau matikan aku sebelum aku melihat Ka'bah dengan kata orang. Ya Allah, jangan kau matikan aku sebelum aku sujud bisa mencium apa? Nanti kalau sudah haji beneran siap-siap mati. iya kan? Iya. iya. Gak usah takut mati. Kita semuanya juga akan ada seperti itu. Yang perlu kita takuti, jangan sampai kita mati dalam kondisi yang tidak sehat. Takut mati, jangan hidup. Nah, tapi apa yang perlu kita siapkan untuk musuh kematian? Ada cerita yang menurut saya lucu, menurut saya lucu. Saat saya tergelitik dengannya Hari Jumat yang lalu saya khutbah di batalion Unit Batalion Infanteri 408 Subrasta Angkatan Darat yang ada di Saya membahas masalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. panjang lebar. Saya cuma baca ayat dan hadis, tidak ada kata-kata dari saya. Al-Quran dan hadis tentang kematian. Malam Jumat kemarin ada anggota datang ke rumah, anggota TNI maksudnya, datang ke rumah. Pak Ustaz, isi ceramah kemarin menakutkan sekali. Ini batalion masjidnya penuh besar. Setelah Jumat itu, berarti sholat asar, maghrib, isya, subuh itu banyak yang sholat. Full masjid itu. Ya kenapa? Ya takut mati Ustaz. Oh, takut mati. Yang paling penting bukan itu Apa yang kita siapkan untuk menghadapi kematian Ya Pak Ustaz Sekali-kali disindir lagi kayak gitu yang kapok mereka ternyata TNI yang juga yang biasa memegang SS 1 pernah memegang SS 1 Oh belum ketika zaman SS 2 ada mini yang satu menit itu keluar 1510 menit tok tok tok tok tok kayak gitu. pegangannya kayak gitu itu ternyata tak nah Itulah fitrah manusia. Yang paling penting adalah apa yang kita siapkan untuk musuh dan menghapus dosa ini sebelum kita menghadapi kematian. Sepuluh. 10. Bentar lagi. Selanjutnya ikhwan mengusap hajar aswad dan juga mengusap had rukun yamani itu juga menghapus dosa ketika tawaf haji itu umrah termasuk menghapus dosa saudaraku cepat ini orang yang disolatkan 100 orang yang menyolatkan adalah orang-orang yang beriman itu akan memberikan ampunan kepadanya dalam riwayat yang lain 40 orang yang bertauhid tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan syafaat dan ampunan kepada orang yang disolati. Termasuk dari menghapus dosa orang yang memiliki tiga anak perempuan atau dua anak perempuan yang dia rawat dengan baik, dia didik, dia tanamkan akidah kepada dirinya. Dia, dia tanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia didik di atas bimbingan Allah dan Rasul, Dan dia meninggal meninggalkan tiga anak seperti ini. Akan diampuni oleh Allah insya Allah dan berikan syafaat. Dan saya punya tiga anak dan semuanya perempuan. Alhamdulillah. Jadi saya itu orang yang paling datang serumah dikelilingi oleh para bidadari-bidadari. Semoga Allah menjadikan mereka benar-benar bidadari di dunia dan di akhirat Insya Allah. Beriman kepada Allah adalah pun harus besar. Beramal saleh yang kecil, kewajiban ataupun yang sunnah menghapus dosa. besar. Al-Imanu Billah. Beriman kepada Allah. Dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Hapus dosa. Setia. Nampak telasnya kanjeng Nabi. Rasulul Mustafa. Wa Nabiul Mustafa Sallallahu alaihi wasallam adalah menghapus dosa. Bertakwa kepada Allah. Dengan melaksanakan perintahnya. Menjauhi larangannya. Senantiasa berzikir mengingatnya tidak melupakannya. Senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak kufur kepada Allah. Mengurus dosa dan inilah hakikat ketakwaan. Al-afu pemaaf, lapang dada kepada temannya, kesalahan temannya, saudaranya, ahli kerabatnya, penghapus dosa. Orang yang sakit dengan sakit itu akan dihapus dosanya. Kalau mereka sadar, kalau mereka mengetahui, memberikan ikhlas ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan, gundah gelisah, cobaan, malapetaka, musibah, segala itu adalah menghapus dosa saudara dan saudari. Ma min muslimin أصاب من نصب أو وصب ولا أذى حتى الشوكة yushakuha illa kafarallahu biha khatayah. Dalam hadis yang sahih. Tidaklah seorang yang beriman, muslim sejati, kemudian ditimpa musibah oleh Allah, kesusahan, kesedihan, malah malapetaka, sampai duri yang dia injak. Sampai kena duri yang mengenai kakinya. Kalau orang kena duri kira-kira mati tidak ya Kira-kira. Tidak. Ilah Masya Allah. kecil Allah Tapi Kebanyakan tidak. Sampai duri. Duri yang cuma menyakiti di kaki. Allah mengampuni dosanya kalau dia rela. Jangan kesah, apalagi bicara kotor, tidak terjadi Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati syahid di jalan Allah adalah penghapus dosa dan termasuk amal saleh yang amat sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hudud ditegakkannya had apa had itu? Hukuman-hukuman yang telah ditetapkan dalam agama seperti orang yang mencuri diapain? Potong tangan dengan syarat-syarat tertentu tentunya ada syarat-syaratnya yang dicuri sudah sampai nisab dan segala macam itu hak namanya Haddu zina. Hukumannya bagi orang pelaku zina diapain? Bukan langsung dirojem, dijelaskan dulu, ditafsir penjelasannya kalau belum nikah, belum nikah dengan nikah yang sah, dia dicambuk 100 kali dan dipenjara satu tahun. Kalau dia sudah menikah, meskipun belum berhubungan, meskipun belum berhubungan dengan istrinya, Cuma nikah nikaha wa tazwijina ya, bil cuma membentuk hal. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Sudah sah seperti itu. Dia pulang, sebelum pulang mampir di tempat kau min dari berzina raja Meskipun dia belum berhubungan dengan istrinya. Perhatikan, ini hak hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh agama ini ditegakkan untuk menghapus dosa dia. Orang membunuh, kemudian keluarga yang terbunuh tidak memaafkannya, ditegakkan yang kisah, dibunuh juga, ini menghapus dosa dia. Ya subhanallah. Minum khamr dicampur 40 sampai 80 kali. Ini penghapus dosa dia. Hadirkan. Nah, Selanjutnya jemaah yang dirahmati oleh Allah, taubat adalah menghapus dosa. Beristighfar kepada Allah, astagfirullah, wa atubu ilaih adalah menghapus dosa. Al-khawf wal khasyatu kafarah. Takut kepada Allah adalah sebab dihapusnya dosa-dosa kita. ولا تخافون ولا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوهم واخشوني Jangan kalian takut kepada mereka akan tetapi takutlah kepada aku. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukanku kata Allah, kemudian dia tahan hawa nafsunya Dia kangkang hawa nafsunya karena takut kepada Allah. Fa innal jannata hiya Surga jaminannya. Dia harus bisa Surga jaminannya. Wa amma man wa amma man wa athara hayat dunia. Ada orang-orang yang yang melampaui batas, berbuat kedoliman, berbuat dosa, dan mengikuti hawa nafsunya. فإن الجحيم هي Allah neraka jahim yang amat sangat pedih tidak bisa dibayangkan kedahsyatan pedihnya tempat kembali dia na'udzubillah cuma na'udzubillah istighfar menanggung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala penyebab yang bisa cinta dan kasih kepada sama muslim kepada binatang ada yang penghapus penghapus dosa. Imam betul Ada Anil Tariq menyingkirkan duri atau sesuatu yang bisa menyakiti orang yang dijatuh menyingkirkan duri dan yang lain yang bisa mencelakai orang di jalan ini juga kafar penghapus dosa rahmatullah al bahaim cinta dan kasih sampai binatang tadi ya ikhwani ini hadisnya, hadisnya seorang bawia, seorang pelacur yang ngasih apa? Minum pada anjing. Allah ridho dia, diampuni dosanya gara-gara kasih sayang pada anjing. Ini yang punya burung angkat tangan. Oh banyak loh. Tadi yang yang muadzin tidak ada yang angkat tangan, yang imam, yang memelihara burung banyak ternyata. Ya? Boleh bisnis burung juga boleh tapi saya pesan saja tolong dirawat baik-baik. Plus satu lagi jangan sampai melalaikan. Itu saja. Dirawat, ditunaikan haknya, jangan sampai melalaikan burung ini. Tapi memudahkan urusan orang-orang yang susah sedikit lagi 5 menit insya Allah memudahkan orang-orang yang susah urusannya orang-orang yang susah kafar penghapus dosa orang yang berhutang kepada kita sudah deadline-nya harus dia bayar sudah jatuh tempo harus dia bayar kita datangi gimana sudah ada duit belum Al-Afu ini ada berusaha Masya Allah Allah Masya Fa'al Yang saya harapkan juga meleset Saya tidak panen ini Bisa tidak saya ditangguhkan tiga bulan ke depan Atau satu bulan lagi Kita mudahkan seperti ini Kita kasih tangguhan seperti ini Ampunan bagi kita ya Allah Nah Dan bagi yang pedagang Saya Ustaz juga pedagang ada juga pedagang insya Allah. Nah, ibu dagang apa Ustaz? Tidak perlu di sini. Ini bukan tempatnya untuk bisnis. Nanti di luar masjid kalau kita mau ngobrol bisnis. Bagi orang yang pedagang, ada orang yang sudah ambil, masih sudah beli barang dari antum, kemudian dia merasa nggak puas atau dia punya kebutuhan yang lebih penting, akhirnya dikembalikan. Apa ya, akhirnya suami anak saya harus bayar SPP karena tidak jadi beli jubah nanti kebalikan. Al iqalah tidak apa-apa. Kita terima sebagai seorang pedagang kita terima yang kita kembalikan. Ini kafar penghapus dosa bagi pedagang tersebut. Subhanallah. Ya ikhwan sederhana sekali, tapi kadang-kadang tuh sakit di sini. Tolong dilutai. Ya. Iya. Tidak usah dilihat dulu yutonya. Tiga juta tidak perlu. Lihat surga dan neraka. Bebaskan diri kita. Dan nah, meminta ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengucapkan salam dan membalas salam adalah penghapus dosa. Berjabat tangan ketika bertemu. Assalamualaikum Waalaikumsalam yatasawwahan ketika kita lepas sekedar bahas yang sahih. Dosa itu apa apa? Tuhan. Berkuburan seperti berkuburan yang jauh di negeri. Ya subhanallah. Diampuni dosa kita. Kemudian orang yang makan. Kalau makan baca lah, Bismillah perlu ditambahin Allah Bismillahirrahmanirrahim nggak perlu Bismillah saja selesai ucap Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi hamil minni la quwwah diampuni dosa-dosa kita ya Allah susah Ustaz tadi satu aja diulang lagi Ustaz kalau susah baca apa Alhamdulillah kamu boleh memuji pada Allah atas makanan ini meskipun sepuluh bukit, meskipun cuma nasi dari gaplek, syukur Allah Subhanahu wa taala. segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki, karunia, nikmat yang aku makan ini dan memberikan minum kepada Yang tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni Saya ini uban saya saya pernah menyuruh murid saya murid saya di kompleks sana anak kecil SD tak suruh tolong hitung ubannya Ustaz Umar dihitung bapaknya kurang lebih ada 80 sekian 87 kalau salah saya masih ingat tiga minggu yang lalu dihitung tapi tidak tahu sekarang 87 itu kepala saja orang yang berubahnya ya akhwani sebagai maha dosa. Selama bebannya itu dibiarkan, tidak dicabut, tidak diwarnai warna hitam. Wabir, jelas tidak dicabut dan tidak diwarnai dengan warna hitam. Kok diwarnai yang pakai warna coklat, warna eh, besar uh, orang kuning keemasan. Bukan pirang itu tidak apa, bukan pakai pirang-pirang itu jangan pakai zafaron bukan pakai model zafaron itu model yang dipakai oleh Rasulullah SAW ada ya itu juga baunya harum dan itu juga sebagai pewarna kuning kecoklatan kita biarkan jangan dicabut tidak usah malu punya uban tidak usah malu akhi tidak usah malu itu juga teguran buat kita bahkan ini akan bercahaya nanti di hari kiamat masya Allah akan diampuni dosa kita. Kalau sudah berubah, masya Allah, anak jahat tua ya. Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya perbuat untuk agama dan negara ini? Apa yang sudah saya perbuat untuk orang muslim ini? untuk agama agamanya Allah, untuk menegakkan tauhid dan sunnahnya Rasulullah? Allah mustahil. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah yang bisa kita bahas. Dan sebenarnya kalau kita baca hadisnya dalilnya satu persatu nggak akan selesai. Dan antum bisa kalau antum baca dalam Al-Quran antum akan temukan semuanya, insya Allah. Nah, antum akan temukan dalam Al-Quran penghapus penghapus dosa yang saya sampaikan tadi. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada ah tegal mungkin kalian teman saya saya minta maaf dan dia nggak ngantuk dia semakin dekat dan semakin akrab kita nah uh, habis ini apa uh, istirahat tanya sebenarnya tidak mau untuk di, di tanya jawab sebenarnya saya nggak suka musik aja ada saya sempat jawab itu nggak suka saya kok tanya itu sama Syekh Abdul Aziz Ali Syekh di Saudi sana tanya sama kibar selama misalnya sama Dr. Ali Misri, Dr. Arifin Badri, ya kan? Dr. Nur Esa, itu layak sebenarnya untuk berfatwa. Tidak orang-orang seperti saya ini, Ustaz kampungan, yang kan? tidak punya apa-apa. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya untuk panitia silakan langsung diberikan setelah ini masih ada sesi buat tanya jawab silakan kalau yang masih mau tanya untuk yang apa sudah disediakan kotak pertanyaan silakan diisi kalau sudah nanti dimasukin di serahkan jalannya kelima terima kasih untuk waktu istirahatnya sampai jam 10 lebih 15 menit terima kasih